Babu <clears throat> man qa'ada haitsu yantahi al majlis wa man ra'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. Bab orang yang duduk di tempat akhir dari majlis itu Dan siapa yang melihat tempat yang renggang di dalam halaqatul majlis lantas dia pergi di situ duduk di tempat yang renggang tersebut. Wah, dia tidak boleh merapat. Baik. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقل الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم من النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر Fa'arada fa'arada Allah anhu. Dengan sanadnya dari Imam, dari Imam Bukhari kepada Abi Waqid al laythi Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia duduk di dalam majlis wanas dan para sahabat bersama beliau iz aqbala thalathuna nafarin Ada tiga orang yang datang. Fakbala itnani ila Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam wa dhaba wahid. tiga orang datang ke masjid dua orang datang menghadap ke Nabi yang satunya pulang lalu Abu Bakar mengatakan qafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya orang yang dua datang tadi satu pergi yang dua datang di hadapan Nabi lalu fa'amma ahaduhuma Salah satu di antara dua tadi, kalau aku hujatan bin halqah fajar biha. Dia lihat ada tempat yang lapang di dalam halaqah itu lalu dia mendekati dan duduk di situ. Wa ada pun yang kedua fajalah sahalqahu. Yang satu lagi duduk di belakang orang yang duduk. Eh, fajalah sahalqahu di belakang. Jadi yang satu duduk di tempat di belakang Nanti ya, maksudnya. Yang satu lagi duduk di belakang. Kumpulan perahu. Baik. Wa amat zahid yang ketiga. Faat bar Dia kembali ke belakang. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai beliau bersabda Allah akhbirukum kumilan an-nafar tidak akan sebutkan kepada kalian tentang tiga orang ini? Amma ahadu ada pun yang tadi itu, fa'awa fa'awa ilallah fa'awa Allah. Dia pergi mendekat kepada Allah lalu Allah mendekatinya. Ya, ini ketika ada datang mendekat kepada majlis, ya, mendekat kepada guru, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi. Wa akhar yang kedua, fastahya, dia malu, makanya dia duduk di belakang-belakang. Ya, Fastahi Allah minhu. Allah pun Wa amal akhar yang ketiga, fa'arda fa'arda Allah anhu. Dia berpaling lalu Allah pun berpaling dari. Hadis yang lain menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama adalah kita mendekat dalam majlis. Jangan menjawab orang yang juga belakang itu ada orang yang malu. Allah pun malu darinya. Ya? Sehingga ilmu pun malu dari dia. berbeda dengan kita orang dulu. Kemudian orang yang al, orang yang bilang dia baru nah ini kita terkena dia mainnya dia saya pakai sih. Ya, biasanya ada orang yang ini ustaz. Ada ustaznya kalau dia ceramah bersemangat banyak orang ada ustaznya ini ngantuk, ya datar aja. Lalu yang gue kalau ustaz yang enggak ada ganti, sudah sekolah lagi. Nah, ini orang yang alis, orang yang apa? Apa ya, teman? Ini ada orang yang berpaling dan Allah berpaling dari ibu dia datang. Bagaimana kita ustaz? Kita akan mendapatkan ilmu. Dan minimal ilmu apa? Ilmu supaya kita tidak mencontoh Ya. Baik, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita. Kita masukkan topik, topiknya adalah mimpi dengan Rasulullah. Saya mau bertanya, sampai dari mimpi dengan Rasulullah. Saya ada mimpi dengan Rasulullah atau dalam mimpi disebutkan Rasulullah Ada? Lebihlah. kalau salah dari itu Pernah kita ketika bermajlis dengan Syekh Abdullah Abdul Sinambad, orang tua Syekh هذا المقام الشيخ سلم دين رسول الله هذا الترابيح وقال رسول الله في حال النعمة Karena syaitan tidak akan bisa menjelma menyerupai sifat-sifat fisik Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak akan bisa menjelma fisik yang mana betul-betul fisik Rasulullah SAW. Sifat-sifatnya. Adapun dalam bentuk yang lain boleh jadi syaitan bisa menyukai. Ya, boleh jadi yang dia serupai tidak seperti Rasulullah, namun boleh jadi dia mendakwakan bahwasanya dia adalah Rasulullah SAW. Apa dasarnya? دخلنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في الحق في اليقظة ولا ولا يتمثل الشيطان بي قالوا طيب ومسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال Siapa yang melihatku di dalam mimpi, di dalam tidurnya, saya Allah dilihat Allah. Bisa dia akan melihatku dalam kondisi jaga, tidak tidur. Wala yatamassal syaitan bi. Syaitan tidak akan bisa mirip dengan Jadi memerankan dirimu, tidak. محمد بن سيرين ده ما تعلم أول البخاري قال ابن سيرين ابن سيرين ما تعلم إذا رآه في صورته apabila dia melihat dalam bentuk fisik Rasulullah SAW. Dalam riwayat dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي Sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyerupaiku. Makanya dia mengatakan, Tunggu kami telah meriwayatkan musulah bersatu pada dengan jalan Ismail bin Ishaq bahwasanya Ibnu Sirin dia berkata uh, eh, dari Ayub bahwasanya Ibnu Sirin apabila ada seorang memisahkan kepada diri Ibnu Sirin ini Muhammad Ibnu Sirin Abdul Hadis ahli fikih beliau adalah orang juga yang sangat pintar di dalam mentakwil mimpi sehingga beliau memiliki buku takwil mimpi sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan sif li alladhi doain gambarkan kepadaku ceritakan kepadaku sebutkan sifatnya kepadaku yang kamu lihat dalam mimpi wa kepala sifatan la ya'rifuha qala Apabila orang tadi memberikan gambaran sifat ya kepadanya satu sifat yang tidak dikenal oleh Muhammad di sini maka Muhammad sendiri mengatakan engkau meninggalkan semua sana ini adalah sahih kemudian belajar mengatakan juga saya mendapatkan satu riwayat yang memperkuat ini yang diriwayatkan oleh bahwa bahwasanya kutu Ibn Abbas أبو بكر بن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام Aku melihat Rasulullah dalam mimpi, dalam tidur. Allah sifuri. Sampaikan kepada aku kata. Allah ذكرت الحسن بن علي شبهته به ولم أنه نبأ فأقيمت الحسن بن علي lalu aku berikan kepada dia Namun hadis ini adalah hadis yang wajib. adalah jadilah Rasulullah SAW berkondisi debat dari jubur, maka itu oleh Rasulullah. Dan juga itu Rasulullah yang tidak. Ya, tidak mungkin. Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa'alul liha." Biarkan jubur itu tumbuh ke Rasulullah SAW. Lalu beliau mencukurnya. Ya, dan ini tidak mungkin. Dan bagaimana Rasulullah dampaknya debat Rasulullah SAW? Sehingga para sahabat melihat gerak gerik mulut beliau adalah dari gerakan ya gerakan dari jimat dan ini juga menunjukkan faedah lain adalah orang yang sholat harus sholat kami tidak boleh dia sholat kita tutup dulu tidak boleh dia harus sholat kami ya berlangsung karena bahasa itu terbagi pada dua yang pertama, sir, yang kedua, jahat. Sir, kita sendiri yang benar. Jahat, orang lain bisa benar. Dan tidak ada namanya membaca dalam hati dalam bersama. Ya? Atau berbicara dalam hati tidak ada. Para sahabat mengeluhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya uh, ada orang yang berkata-kata hati dalam berkata-kata hati yang kufur. Kata Nabi Allah tajawaz umat ma hadadat nafsuha ma la tas'alam bi ma la ta'mal bi Allah memaafkan apa yang terjadi di hati seseorang melintas di hatinya berkata selama dia tidak beramal atau tidak berbicara. Ya, tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala ma yufidu min qawli illa ladayhi raqib. Ibnu ayat kedua bahwasanya ada yang kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecil atau muda Rasulullah, ya, أقرأ ممكن كتاب التربية مبالغ صلى الله عليه وسلم إما هذا لو مثلا الآن لو مثلا لا يستطيع وسد الشباب في الأمام يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم syaitan itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dan membuat apa pun juga yang diinginkannya. tetapi Allah tidak memungkinkan bagi dia untuk menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya anda mimpi kerja Rasulullah Wasallam dalam bentuk bantuan uh, kecil atau udang, kembali lagi bentuknya adalah dia harus mengetahui bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umur yang dia kira-kira dia lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktunya kita order yang seperti itu sifat dari Nabi Nah, kalau begitu, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, tidak. Tapi mungkinkah kita mengetahui bagaimana bentuk dari Rasulullah SAW ketika dia berbuda, ketika dia berbuda, ketika dia berbuda? Katakan tidak. Kenapa? Karena yang dimungkinkan kepada kita dalam bentuk-bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau sudah menjadi nabi. Ya, itu yang fiqih ya, maka dia merupakan huruf yang berhak adalah mimpi yang benar wasir yang jujur sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan yang telah kita informasi dari tadi Baik, yang kedua masalahnya Apabila seseorang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur, Botox sesuai dengan karakternya. Berbotox sesuai dengan sifat fisik yang telah disebutkan di dalam syar'i Muhammadiyah. Ya. Maka وضعه في حال مبشر بالخير أو متكلم به. Dia lihat Kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang bermimpi dengan Yahud waktu dia mimpi yang yang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan memberikan kabar gembira kepada dia ya. Nabi dalam yang dalam mimpi itu memberikan kabar gembira kepada yang baik atau dia berbicara dengan Nabi dalam mimpi. itu. ولا شك أن ذلك من أعمال البشر أو عامل البشرى tidak diragukan lagi itu merupakan tanda-tanda indikasi kegembiraan yang mana diharapkan bagi orang yang melihatnya mendapatkan kebaikan setelahnya. Adapun yang kedua, Biarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya bahwa Nabi sedang marah kepadanya, sampai wajahnya merah, terus juga ingin harmonis, ya, kehadapannya, atau mengingkari dirinya atau perbuatannya di dalam mimpi itu. Au aku awilu ma'afir la'al salih. Ya, atau apa yang ditawilkan oleh orang-orang yang mengakhir, yang jujur, yang mengenal mengetahui tentang takwil mimpi atau amal syar'i. Bahwasanya itu adalah tanda-tanda buruk bagi orang yang melihatnya, maka wajib bagi orang ganti itu pada saat tersebut mengambil cinta dari dirinya. Dan ada dia mengingat kembali hal-hal yang dia lalaikan, hal-hal yang telah dia tinggalkan, kewajiban-kewajiban yang sudah dia lalaikan, yang dia kurang itu Ibnu yang mengatakan, "In min مقبلا عليه مثلا فهو خير للراء وفيه ay وخير فيه Ibn Adam menjelaskan jika dia melihat Nabi orang yang berpimpinan dengan Nabi mukbilan alaihi berhak mengharap kepadanya dengan baik maka ini merupakan kebaikan bagi orang yang melihatnya dan ya, kata dan di dalamnya terdapat satu kebaikan. Walau asbirah. Sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Kalau dia lihat yang tidak baik, berarti dua pertanda sesuatu yang tidak baik atau peringatan kepada orang yang bermimpi. Paman Rahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan hak alladhi qasada ilahu rahibi saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh dia telah melihat kebenaran yang dengan tujuan untuk sedikit menginformasikan ya syarat kepada orang yang hati. Sehingga ala awalnya wa ila ta'am ta'wilha. Kalau tidak sesuai zahir apa yang ditampak atau yang dilihat di dalamnya atau diutar untuk takwilnya wala yuhbiru amraha jangan dianggap enteng urusannya ya anna imma bushra bil boleh jadi mimpi itu adalah kabar gembira untungnya atau indah syar atau peringatan terhadap satu keburukan wa imma yuhi khabar wa imma yadrijil anhu wa imma yunabbi yunabbi ala hukmi ya Allah bihi au dunia. Boleh jadi itu memberikan rasa penat takut terhadap orang melihatnya atau satu perbuatan yang bisa menjeratkan dia atau mengingatkan dia dalam satu hukum yang dia jatuh dalam hal tersebut baik hukum yang berhubungan dengan agamanya maupun berhubungan dengan dunianya. Artinya mimpi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan satu indikasi ya yang baik. Oleh karena itu kita bisa melihat kekeliruan orang menjawabkan bahwa setiap orang melihat Nabi dan setiap apapun juga yang dia maka sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya api neraka. Ada orang melakukan begitu. Ya, kalau kita sudah melihat Nabi dan mimpi, dalam siapapun juga, pokoknya dikatakan dalam mimpi itu juga Nabi. Ya, sungguh dia telah diharamkan api neraka dan diberikan kabar gembira yang berusaha surga. Maka ini adalah urusan-urusan religi yang tidak boleh kita Eh, benarkan kecuali datang dalil yang khusus dari kitab dan sunnah. Dalam hal ini dapat ada dua hadis. Ya, dengan dua hadis ini orang e, berargumen seperti tadi, bahwasanya keutamaan melihat Nabi dalam mimpi kita tidak masuk surga, kita eh, tidak tidak masuk neraka, malah kita kita harus masuk surga. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala la tamassun nar musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani Rawahu Tirmidzi eh, api neraka tidak akan bisa menyentuh seorang muslim yang melihatku atau yang melihat orang yang melihat. Bila itu ilmu, bila langsung atau melihat dalam mimpi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya melihat beliau dalam mimpi, dalam mimpi kemudian atau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini pulang dari Bukhari. Beliau mengatakan Hasan waribun la itu illa min hadis tapi Ibrahim. Ini hadis Hasan tapi aneh, lari, ganjil. Kita tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Musa bin Ibrahim. nahu hadithun dhaif agar tetapi hadisnya adalah baik. Ungkapan Tirmidzi mengisyaratkan kepada lemahnya e, jalur hadis yang diriwayatkannya. Dan Syaitan Allah Ta'ala membaikkan hadis ini. Apa hadisnya? Api neraka tidak akan menghilang atau tidak menyentuh muslim yang melihatku atau yang melihat orang melihat Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan wa amman hadis man ra'ani faqad har faqad harimat alaihna sebab yaitu sungguh dia telah diharamkan api neraka dalam dirinya fala la la asla kata Ibnu Baz hadis ini tidak ada asal usulnya walaysa dari ini, hadis ini tidak sahih asal usulnya tak ada ya حديث يا قال النبي هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد فسيراني في اليقظه ولا يتمثل الشيطان بي Siapa melihatku dan sahih di dalam tidur, sungguh dia akan melihatku di dalam yang Allah dalam adab dalam perusahaan wala yatamatsalu asy-syaitanu bi syaitan tidak akan bisa melukai dalam riwayat Imam Muslim man ra'a fi manabi fasayara fi yaqadah aw la ka'annama ra'ani fil yaqadah la yatamatsalu asy bi Siapa yang melihatku di dalam tidur maka dia akan melihatku dalam diam Allah dalam kondisi berjaga atau lakaan nama ra'ani fil ya Allah seakan-akan dia melihatku dalam keadaan yang kadang tidak cukup لا يتمثل الشيطان di الشيطان الآخر سبب Sebagian ulama berpendapat sebagaimana disebutkan oleh Al-Riyad salah satu sisi pentakwilan hadis ini bahwa di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fil yaqazah dia akan melihatku dalam posisi tanda bushra li kulli man ra'a Nabi Shallallahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana annahu sayakunu ma'ahu Shallallahu Alaihi Wasallam di antara pentakwilannya adalah ini kabar gembira bagi orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, bahwasanya dia akan bersama Nabi Insya Allah Taala nantinya di dalam surga. Wa ya wa ya Allahu hakala wasanamu syafaat yaumul qiyamah. Dia melihat Nabi seperti yang dia lihat dalam tidurnya dan dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi nanti pada hari kiamat. wal aqrabu Penafsiran yang lebih dekat di dalam menafsirkan ini yaitu apa yang diketahui yang dijelaskan oleh riwayat Imam Muslim. Ya. Apa yang ada dalam riwayat Muslim? laka anna ra'ani fil yaqdah. Sungguh seakan-akan dia melihatku di dalam kesadarannya. Ya. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'kida anda man ra'ahu bil manam ala surati haqiqiyyah la yanbaghi lahu tashakkuk fi surati wajib. Yang dimaksud dengan itu bahwasanya memang yang dialek itu adalah Nabi. Ini adalah penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa melihat di dalam mimpi dalam bentuknya yang ia, ya tidak perlu lagi dikelabui itulah ya bagaimana dia melihat dalam mimpinya kalau dia melihat dalam kondisi dia tidak mimpi begitu, ya karena ra'ahu fil yaqah tidak akan dia melihat dalam kondisi yang wah wa adalah buat akthar riwayat inilah riwayat lama yang paling banyak di dalam riwayat Kita berkaitan di dalam baik dan dan Sahih. Ada pun riwayat yang jelas dalam di dunia bahwa sebagian ulama menafsirkannya dengan apa yang di atas. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan hal hal ulama ulama mengatakan Ikan waqi' fi nafs al-amr. Ya, apabila terjadi dalam kondisi itu maka anda marani bahwa kau qawla qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia telah melihatku sama dengan suruh dia telah melihatku dalam ayat fakat ra'al hak sungguh dia telah melihat kebenaran yang ada Pasaran dilihat Allah, dia akan melihatku dalam kondisi yang Allah. Terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Di antaranya al-wa'u al Maksud di sini adalah orang yang ada pada zaman Nabi. Seandainya ada seorang sahabat yang pun melihat Nabi, lalu dia bermimpi melihat Nabi, maka dia akan berjumpa dengan dan ya, kemana mana man ra'ahu bin Nabi, hajar. dia berhadir, أول من هذا يوفق الله تعالى للهجرة ورؤيته في يقظة حيانا سيملأ نبذا في dunia Sementara dia berhijrah ke Madinah, maka Allah memberikan taufik untuk pergi hijrah. Kemudian melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan mata itu. Pendapat yang kedua, maknanya bahwa an-nabiyul tasdiq dari ruya dia kalau tidak ada hakikat yang tiada itu nanti dia akan lihat pada akhirat nantinya. Dan ya, Allah Allah, jami umat ini. Karena umatnya seluruhnya akan melihatnya nanti. Mantau di dunia wa man Baik orang yang sudah melihat di dunia atau orang yang belum melihat di dunia. Kemudian ada tahu yang lain ketiga. Ya Allah fil akhirat wa yatakhasaf bi minhu wa maksudnya ini dia akan melihat di akhirat nanti penglihatan yang khusus yang dekat di nanti. Ya, dan dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat bahwa mimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada keutamaan. Ya, apa keutamaannya? adalah itu pertanda kebaikan. Jangan dianggap satu hal yang yang sepele seperti mimpi-mimpi yang lain. Kalau seandainya mimpinya itu adalah mimpi yang baik Rasulullah, ini adalah kabar baik tapi kalau seandainya dia lihat ada kondisi yang tidak baik pada dirinya, itu merupakan peringatan terhadap dirinya ya ataupun dia sampaikan kepada orang yang bisa mengakhir mimpi orang bisa mengakhir mimpi dia semua karena sebetulnya mengatakan takdir mimpi itu bagian dari fatwa ya dan surah Yunus Yunus dikatakan kitab di minta fatwa dengan mimpi yang dia lihat oleh orang uh, oleh oleh raja ya Nah maka muslimin dan muslimat juga Allah Subhanahu Wa Taala mimpi tersebut adalah mimpi kebaikan yang perlu kita uh, apa namanya yang perlu kita Kemudian kalau seandainya kita mimpi ya sebagaimana atau sebabnya dahulu surat wasiat dari penjaga Quran Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh bahwasanya dia mimpi bersama Rasulullah lalu Rasulullah berlirik pesan kepada dia dia sekian pesan lalu disuruh tolong sampaikan ini sampai di bawahnya siapa yang tidak mendapatkan sepuluh orang siapa yang kali ini ya, akan mendapatkan kecelakaan ya maka sebatallah ke sepuluh orang lain lalu disebutkan sekitar di situ Eh, pejabat negara A eh, kecelakaan setelah dia mengingkari mimpi ini dan lain-lain itu semuanya bohong. Syekh Lubas Rasulullah taala telah memberikan jawaban terhadap mimpi yang didakwakan dari seorang yang bernama Ahmad sebagai penjaga Buddha dari Allah dan itu adalah berita bohong yang tidak boleh kita ya yang tidak boleh kita ingat. Demikian dulu. Nanti setelah sholat kita akan mengenal beberapa fisik Nabi. Ya, sehingga kalau seandainya kita mimpi dalam dengan Nabi dalam tidur kita, kita akan bisa mendeteksi bahwa ini bisa betul semua atau tidak. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat kita sholat dulu akan sholat kemudian kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.